Wa Taala adalah siam Dawud alaihissalam. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Nabiullah Dawud salam Siam di sini siam sunnah dan salat di sini adalah salat malam. Kana yanamu nisfal lail adalah Nabi Allah Dawud alaihi salam tidur pada pertengahan malam yang pertama wa yaqumu kemudian bangun pada sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan qiyamul lail salat malam wayana musudusahu kemudian tidur pada seperenam malam. Wakana yakumu yauman, wakana yasumu yauman, wa yauman. Adalah beliau adalah beliau alaihi salam terbiasa untuk melakukan saum sehari dan berbuka sehari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dari hadis ini kita banyak mendapatkan faedah di antaranya siapa yang menyebutkan Tafadhal siapa yang menyebutkan Nah, berpuasa sehari dan berbuka sehari merupakan saum yang afdal, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekalian siam sunnah yang ada. Baik. Faedah yang lain. Tafadhal Zubair. Ayo. Baik. tadi labas. Nah, yang lain. Ya. Nah, syariat para nabi sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya terhapus dengan datangnya syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beberapa dari syariat mereka yang dikukuhkan kembali di dalam syariat ini, seperti siam Dawud alaihi salam dan juga qiyamul lail dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Allah Dawud alaihi salam terkhusus dalam hal pengaturan waktunya. Ada faedah yang lain? Tafadhal. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik. الحديث الرابع والتسعون بعد المئة Iya. antum pertemuan yang lalu masuk? Nah ya. Mungkin bisa nanti murajaah taklim yang kemarin. Karena kemarin sempat hit, menghitung bersama. Baik. Begitu ya, kemarin sempat menghitung bersama. Nah. Tabas kita lanjutkan. Al-hadithur rabi' wa tis'un ba'dal mi'ah. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام الحديث الرابع Wattisu'un ba'dal mi'ah hadis yang ke-194 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Qala beliau berkata Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallama bithalathin telah berwasiat kepadaku khalili kekasihku yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal penting siyami thalathati ayyamin melakukan siam tiga hari min kulli syahrin pada setiap bulan. Waraqatai ad-duha dan melaksanakan sholat dua rakaat di waktu duha. Wa an utira qabla an anama serta agar aku melakukan sholat witir qabla sebelum an anama tidur. Untuk aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia beliau adalah seorang sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasul yang sangat bersemangat di dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat untuk melakukan murajaah atas apa yang telah beliau pelajari dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih tiga tahun, berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah kemudian bersama Rasul hingga wafatnya beliau sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih pada tahun 10 Hijriah dalam waktu relatif singkat tiga tahun tersebut beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal ini tidak mungkin ba'dallah untuk didapat tanpa kesungguhan dan kesabaran di dalam falabul ilmi. Tidak mungkin hadis yang demikian banyak bisa beliau dapatkan tanpa adanya murajaah sekaligus pengamalan terhadap apa yang telah beliau dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain tentunya beliau juga mendapatkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dikuatkan hafalan beliau, hafalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk doa yang mustajab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan periwayatan hadis yang sangat banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk dari sekian sahabat Rasul yang dijadikan sebagai target operasi oleh orang-orang Syiah Rafidhah dengan dimentahkan riwayat-riwayat beliau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam tikaman beliau arahkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan harapan ketika kepribadian sahabat Abu Hurairah jatuh maka sekian banyak pula riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dipakai oleh kaum muslimin. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masa hidupnya sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau termasuk dari kalangan ahlus sufah yang tinggal di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanggung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal urusan konsumsi dan kebutuhan hidup mereka mereka dikenal dengan ahlus suffah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk ruasa dari ahlus suffah ini. Dan di antara kelebihan ahlus suffah, waktu mereka sehari-hari mutlak diperuntukkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. menimba ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tersibukkan dengan perdagangan ataupun pertanian, serta urusan-urusan dunia lainnya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Telah berwasiat kepadaku Khalili kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan yang seperti ini tidaklah termasuk yang mahdzur, termasuk tidaklah termasuk yang dilarang di dalam syariat ini karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dicintai oleh para sahabatnya, termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan wasiatnya kepada sahabat Abu Hurairah disampaikanlah tiga hal penting. terkait dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara khusus dan juga wasiat ini secara umum juga berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama adalah Kata beliau, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Untuk melakukan siam tiga hari min kulli syahrin. Dari setiap bulan yang ada. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syahr di sini adalah yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Bukan bulan dari bulan-bulan Masihiyah. Bukan Masehi tetapi Hijri. Baik itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, dan seterusnya. Hingga Zulhijjah ada 12 bulan. Sehingga yang dimaksud dengan setiap bulan di sini adalah bulan Hijriah. Adalah bulan-bulan Hijriah. Bukan bulan Masihiyah. Kemudian mereka menjelaskan terkait dengan tiga hari ini. Kapan pelaksanaannya? Pada tanggal berapa pelaksanaannya? Mereka menyatakan al awla an thalitha ashar warrabi'a ashar wal khamisa ashar. Yang lebih utama tiga hari itu adalah pada tanggal 13 kemudian tanggal 14 dan tanggal 15. tanggal 13 kemudian tanggal 14 dan tanggal 15. Berdasarkan hadis dari sahabat Qatadah bin Milhan yang diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau menjelaskan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة وقال هي كهيئة الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم Kata sahabat Qatadah bin Milhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar melakukan siam, agar berpuasa ayam bid pada hari-hari yang terang. Bid makna asalnya adalah putih. Apa yang dimaksud dengan ayam bid ini? Dirinci yaitu tanggal Thalitha Ashrata tanggal 13, wa rabi'a Ashrata tanggal 14, wa khamisa Ashrata tanggal 15. Tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 ini posisi atau kondisi bulan dalam keadaan terang-terangnya. Tanggal 13, tanggal 14, dan puncaknya pada tanggal 15 yang biasa disebut dengan bulan purnama. Nah ini disebut dengan ayyamul bid, hari-hari yang putih. Kondisi langit keumumannya dalam keadaan cerah, terkhusus ketika tidak mendung dan kondisi bulan benar-benar tampak eh, menyinari dalam keadaan yang terang. Kemudian waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hiya kahayatid dahri. Puasa atau siam tiga hari ini seperti puasa satu masa. Sempat kita jelaskan dalam eh, keterangan salah satu hadis yang telah lalu bahwa di dalam agama ini amalan kebajikan terkadang dilipat dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai 10 kali lipat. Maka ketika seorang melakukan siam tiga hari dalam setiap bulannya, maka seakan dia melakukan siam yang berpahala tiga puluh hari. Masing-masing dari satu hari tersebut dikalikan 10 sehingga menjadi 30 hari. Jumlah hari dalam bulan Hijriah paling banyak adalah 30 hari. Tidak pernah ada di dalam bulan-bulan Hijriah hitungan 31 tidak pernah ada. Paling banyak adalah 30 hari. Kalau tidak 29, ya 30 hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan hia kahiyatid dahri. Yang melakukan siam ini seakan melakukan siam satu masa. Jika seorang di masa hidupnya setiap bulan melakukan siam tiga hari, maka seakan-akan mendapatkan puasa sebulan penuh. Bulan ini seakan melakukan puasa tiga puluh hari, bulan berikutnya juga demikian, bulan berikutnya juga demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ala kulli hal dari sini kita mendapatkan sebuah keterangan bahwasannya pelaksanaan siam tiga hari dalam setiap bulan itu jatuhnya pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Ah, ini wasiat yang pertama dari tiga wasiat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wasiat yang kedua, warak atai abduha dan dua rakaat abduha. Dua rakaat abduha. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wasiat untuk melaksanakan sholat abduha. duha Sholat duha ini disebut dengan sholat duha karena dilakukan pada waktu duha. Permulaan waktu duha adalah sejak terbitnya matahari. Sejak terbitnya matahari, maka memasuki waktu duha yang diistilahkan dengan waktu syuruk. Ketika matahari mulai terbit atau lebih tepatnya menyingsing, maka mulailah masuk waktu sholat duha. Yang paling afdal dilaksanakan waktu sholat duha itu ketika kondisi mulai memanas. Sinar matahari mulai memanas yang diistilahkan dengan uh, ketika hina termabul fisol, ketika anak-anak onta yang digembalakan itu mulai kepanasan kakinya. Mulai kepanasan kakinya. Kira-kira jam berapa mulai kondisi tanah panas. 10 11. 10 panas 10 11 ini waktu-waktu yang afdal untuk pelaksanaan salat duha. Kapan waktu berakhirnya salat duha? Waktu berakhirnya adalah menjelang masuknya waktu salat duhur. Menjelang masuknya waktu salat duhur, maka telah habis waktu salat duha. Jadi tidak ada ceritanya sholat duha setelah sholat duhur. Atau sholat duha setelah masuk waktu duhur, tidak ada. Waktunya bukan waktu duha lagi. Sudah habis masa ad-duha. Nah, sholat dua rakaat duha ini termasuk salah satu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Ketika itu terkhusus pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tentu wasiat ini juga berlaku untuk umatnya. Salat abduha ini dikenal dengan salat al-awwabin, salatnya orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat tersebut dinyatakan dengan salat salatul awwabin? Karena memang kebanyakan di waktu itu umat manusia sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sibuk untuk mencari nafkah, untuk beraktivitas, dan lain sebagainya. Sementara orang tersebut di waktu-waktu itu masih menyempatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat duha dua rakaat. Maka dia tergolong dari orang-orang al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan salat ad-duha bahwa salat duha ini menutupi segala tanggungan sodakoh yang harus disodakohkan oleh setiap muslim. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap muslim, setiap eh, persendian-persendian muslim ini, setiap harinya ditentukan untuk bersodakoh. Kemudian disebutkan bahwa tasbih termasuk sodakoh, Sholat termasuk sodako Dan amalan-amalan kebajikan hingga ucapan-ucapan yang mulia. Termasuk dari sodako. Semua ini akan tertutupi dengan dua rakaat duha. Semua ini akan tertutupi dengan dua rakaat sholat duha. Sehingga posisi sholat duha merupakan posisi yang penting dalam kehidupan seseorang. Nah, riwayat-riwayat yang sahihah ini tentunya sebagai hujah, sebagai dasar yang kuat terhadap orang-orang yang meniadakan sholat duha. Orang-orang Syiah Rafidhah termasuk yang anti dengan sholat duha. Bahkan di antara mereka menyatakan bahwa sholat duha itu adalah penyebab kemiskinan kaum muslimin. Mengapa umat Islam banyak yang miskin? Karena banyak yang melakukan sholat duha. Padahal secara kedudukan riwayat-riwayat sholat duha, maka hadis-hadisnya diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kemudian terkait dengan dua rakaat duha ini, khususnya yang berkaitan dengan pribadi sahabat Abu Hurairah, yang waktu malamnya banyak digunakan untuk dirasatul ilm, untuk mempelajari ilmu, untuk murajaah ilmu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk melakukan salat duha di waktu duha. Mengapa? Karena terkait dengan sholat malamnya tidak lebih banyak dari yang lainnya. Sholat malamnya yang bisa dilakukan terbatas karena waktunya banyak digunakan untuk mempelajari ilmu dan memurajaahnya. Maka keberadaan sholat duha membantu untuk menutupi segala kekurangan yang ada. Kemudian wasiat yang ketiga wa an utira qabla an anama dan agar aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat Rasul saw alaihi wasallam yang menggunakan waktu awal malamnya untuk belajar, untuk merajaah, untuk belajar ilmu. Yang dimungkinkan karena terforsir untuk melakukan belajar, menghafal, mempelajari dan lain sebagainya terkait dengan ilmu yang telah beliau timba dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan saat tidur akan terlewatkan untuk melakukan sholat malam. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berwasiat kepada beliau agar melakukan minimalnya sholat witir sebelum tidur. Mengapa? Agar supaya dari waktu malam yang dilalui masih disempatkan untuk melakukan sholat malam walaupun yang dilakukan itu hanya sholat witir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya qiyamul lail pelaksanaan qiyamul lail sholat malam mempunyai waktu yang panjang. Waktunya sejak seorang selesai melakukan salat ba'diyah Isya hingga menjelang masuknya waktu fajar. Ini semua bisa dilakukan salat qiyamul lail. Kapan saja seorang mampu melakukan qiyamul lail, maka silahkan untuk melakukan qiyamul lail atau salat malamnya. Masing-masing dari muslim, masing-masing dari kita silahkan mengatur kapan untuk melakukan sholat malamnya. Dan demikianlah bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya. Bimbingan tersebut beliau sesuaikan dengan kondisi para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang benar-benar sesuai dengan kemampuan umatnya. Ketika yang datang kepada Rasulullah SAW adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang beliau menginginkan dari awal malam hingga akhir malam maunya sholat malam penuh. Maka beliau berikan bimbingan untuk melakukan qiyamul lail dengan cara qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihissalam. Agar hak mata juga terpenuhi, waktu istirahatnya ada, kemudian waktu qiyamul lailnya juga ada. Ketika yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah yang waktu malamnya atau awal malamnya banyak digunakan untuk belajar, untuk menghafal, untuk murajaah yang dimungkinkan apabila tidur akan e, terlewati pelaksanaan salat malamnya hingga subuh maka beliau berikan bimbingan agar melakukan qiyamul lail sebelum tidur. Dan masing-masing dari kita juga bisa menerapkan sesuai dengan apa yang dimampui oleh diri-diri kita. Apakah pelaksanaannya menjelang kita tidur ataukah di akhir malam ataukah eh, pada pertiga ataukah pada sepertiga malam terakhir maka masing-masing dari kita silahkan untuk melihat kemampuan dirinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Wallahu alam bisawab itulah tiga wasiat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah dan tentunya tiga wasiat ini juga tertuju bagi kita semua Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan wasiat ini dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh secara umum. Amin ya rabbal alamin wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin.